Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kitab fikih. Masih kitab nikah sekarang bab al-khul'i, bab khuluq tentang khuluq. Definisi khuluq adalah ibtida'ul mar'ati min zawjiha al-karihati lahu bimalin tadfa'uhu ilaihi liyatakhalla anha. Itu seorang wanita yang tidak menyukai suaminya menembus dirinya dari suaminya dengan harta yang dia berikan supaya suaminya mau melepaskan. Jadi jadi hulu itu uh, perempuan dia suka sama suaminya. Dia ingin melepaskan diri terus eh, mendebus dirinya dengan harta yang diberikan kepada suaminya supaya suami mau melepaskan itu namanya khulu dan khulu ini diambil dari kata e, eh, al khalu jadi mencopot khala'a as-sauba mencopot pakaian dan biasa kalau untuk pakaian pakai khala'a kenapa disebut khala'a mencopot pakaian karena dalam Al-Quran Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi bagi mereka. Jadi ketika seorang perempuan uh, menebus dirinya dari suaminya dengan harta yang dia berikan kepadanya supaya melepaskan diri seolah-olah mencopot pakaian tersebut. Dan juga dinamakan juga al-fida. Kenapa? Karena wanita menebuskan fida itu tebusan makanya dalam sebagian buku fikih sebut talak tebus itu kan ya karena si perempuan menebus dirinya dengan harta yang diberikan kepada suaminya menebus supaya suami mau melepaskan dirinya sebut talak tebus para fukaha juga memberikan definisi khulu itu adalah firaqur rajul zawjatahu bibadlin yahsululahu eh, si suami melepaskan istrinya dengan Eh, tebusan yang diberikan kepadanya. Itu apa? Definisi hulu. Jadi hulu itu si perempuan menebus dirinya eh, dari suaminya dengan harta yang dia berikan supaya suami mau melepaskan dirinya. Itu hulu. Berarti muncul ketidaksukaan dari siapa? Dari istri. Adapun e, landasan dalam hal ini adalah hadis Bukhari juga An-Nasai dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Beliau mengatakan jaat imra'atu Sabit ibnu Qais ibnu Shimas ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Sabit ibnu Qais ibnu Shimas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit ibnu Qais ini uh, salah seorang yang di apa mubashar bil jannah. Orang yang dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW. Berarti apa? Orang mulia kan dirinya itu kan. Istrinya mengadu kepada Rasulullah mengatakan, Fakalat ya Rasulullah eh, ma'aibu uh, ma alaihi fi khuluqin wala dinin atau ma'atabu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahul kufra bil islam saya tidak mencela akhlak dan din sabit akan tapi saya khawatir kekafiran di dalam Islam ini. Maka Rasulullah mengatakan, Fakala Rasulullah SAW, atarudina alaihi hadiqatahu, apakah engkau mau mengembalikan kebunnya? Karena dulu maharnya kebun. Mau nggak kamu mengembalikan kepada dia? kolat nam. Istrinya Sabit mengatakan, ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan kepada Sabit ibnu Qais, iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqatan. Terima kebunnya dan apa tolak dia dengan satu uh, tolakan. Di sini maksudnya uh, istrinya Sabit, istri Sabit Ibnu Qais ini mengakui bahwa dia orang uh, suaminya orang apa soleh agamanya bagus akhlaknya bagus cuma dalam sebagian riwayat sebutkan uh, eh, an Sabit Ibnu Qais kana damiman bahwa Sabit Ibnu Qais ini apa wajahnya ya, jelek gitu kan disebutkan juga kalau berdiri dengan orang lain paling pendek kalau apa paling hitam juga dan eh, wa anna mur'atahu qalat lawala makhafatullah idza dakhala alayya labasaqtu fi wajhi seandainya saya tidak takut kepada Allah seandainya dia masuk kepada saya saya mau ludahi wajahnya itu apa karena tidak suka apa uh, fisiknya gitu jadi kalau dinnya akhlaknya bagus dan juga dari bahwa orang tidak tidak bisa memaksa perempuan untuk mau menerima lamarannya dengan dari apa? Dia ikhwan yang bagus. Tapi kalau tidak suka, ya tidak bisa memaksakan diri. Jadi sini maksud khawatir kafir dalam Islam itu maksudnya apa? Karena tidak suka kan terhadap apa fisiknya, khawatir tidak bisa memberikan pelayanan yang baik. Akhirnya kan kufur sama suami kan kufur nikmat. Itu maksudnya. Bukan maksudnya kafir keluar dari Islam, tapi maksudnya khawatir eh, apa kufur kepada suami tidak bisa melayani malah eh, membuat suami malah terus. Itu dasarnya jadi eh, kisah Sabi, eh, istrinya Sabit ibnu Qais. Kemudian eh, lafaz lafaz hulu bagaimana? Eh, para ulama berselisih pendapat tentang cara pelaparan hulu ini? Apakah mesti dengan kalimat hulu atau bisa dengan kalimat talak? E, para di sini jumhur ulama apa para pukah mengatakan mesti dengan kalimat hulu atau kalimat yang e, terbentuk darinya. Itu kata mereka. Tapi kalau kita melihat e, teks hadis kan, Rasul tidak e, dalam teks hadis apa? talikha, tatlikotan Bisa dengan kalimat tolak karena yang masyur, yang ma'ruf dalam e, kaidah itu bahwa dalam masalah akad itu adalah yang mu'tabar al ibrotu fil uqud al ma'ani lal mabani. Yang menjadi patokan dalam masalah akad-akadan itu adalah ma'ani maknanya bukan bentuknya. Bukan bentuknya makanya dalam e, apa dalam teks tentang akad nikah juga ada kalimat apa? Eh, malak tuha apa malak tukaha itu kan dengan kalimat tamlik gitu kan tapi maksudnya apa menikahkan gitu kan jadi maksudnya bahwa selagi itu makna adalah maknanya holo itu permintaan perempuan untuk menebus dirinya dari suami dengan harta yang diberikan dengan lapan apapun yang dipahami oleh mereka berdua maka itu sah itu kan tidak mesti dengan kalimat hulu kan dalam hadis juga tadi apa Iqbal hadiqah wa talikha tatliqatan. Talikha tatliqatan kan kalimat talak itu kan bukan kalimat hulu itu. Terus e, tadi kan disebutkan bahwa hulu dengan e, tebusan itu kan harta yang diberikan istri kepada suaminya. Kan dalam hadis juga disebutkan bahwa itu adalah mahar kan kebunnya kan. Nah, ulama berselisih apakah boleh tidak e, tebusan ini Eh, lebih dari mahar yang diberikan sebelumnya. Ulama sepakat bahwa tebusan ini adalah mahar yang dulu diberikan berdasarkan hadis tadi. Tapi apakah boleh nggak lebih dari mahar itu? Di sini jumhur ulama mengatakan bahwa boleh e, si suami mengambil dari istrinya lebih dari mahar yang dia berikan dulu dengan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala junaha alaihima fi maftadat bih." tidak ada dosa atas keduanya dalam hal apa yang ditebuskan perempuan terhadap suaminya itu. dan tebusan tidak disebutkan apa? Apa itu sejumlah tolak atau apa lebih dari apa sejumlah mahar atau uh, lebih itu. Tapi sebagian ulama mengatakan e, tidak boleh lebih dari dari mahar yang diberikan berdasarkan hadis Sahih dari Imam Ad-Darqutni anna Abu Zubair qala innahu kana asdaqaha hadiqatan. Bu Abu Zubair memberikan mahar kepada istrinya kebun, sebidang kebun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ataruddina alaihi hadiqatahu allati a'taki. Rasul mengatakan kepada suami istrinya yang minta hulu, apakah kamu mau memberikan mengembalikan kepadanya kebun yang dahulu dia berikan kepadamu? istrinya mengatakan, "Na'am waziyadah. Ya, bahkan tambahan, saya tambah lagi. Kata Rasul apa? Faqala Nabi saw "Amma ziyadah fala, walakin hadiqatahu." Adapun tambahan tidak. Tapi apa? Cukup kebunnya. Qalat wanita itu mengatakan na'am. Ya. Sini uh, eh, Rasul apa? Uh, apa melarang apa? tambahan itu. Dan kalau seandainya e, ada tambahan juga, ya tetap apa hulunya sah. Cuma si laki-laki zolim kepada perempuan itu. Itu kaitan dengan tebusannya. Kemudian kaitan dengan e, kapan hulu itu boleh dilakukan. Apakah tanpa ada sebab boleh hulu dilakukan? Di sini khulu innama ya juzu. idza kana hunaka sababun yaqtadi khulu itu boleh bila ada sebab yang menuntutnya. Umpamanya ka'an yakuna rajul ma'iban fi uh, khuluqihi atau fi khalqihi atau sayyi'an fi khuluqihi umpamanya orang itu jelek fisiknya atau buruk akhlaknya Aula yu'addi zawajati haqqaha atau tidak menunaikan hak istrinya, tidak ngasih nafkah baik lahir maupun batin. Au antakhafal mar'atu alla tuqima hududallah atau wanita si istri khawatir tidak bisa e, menegakkan aturan-aturan Allah ketika tetap bersama suaminya. Uh, apa fima yajibu alaiha min husni suhbah wa jamil mu'asyarah. Dalam hal-hal yang menjadi kewajiban atas wanita berupa apa? Wajib apa Uh, apa namanya? Uh, apa Uh, apa Uh, menjalin rumah tangga bersama suaminya. Jadi maksudnya kalau alasan-alasannya ada tadi baik apa? Karena buruk perilakunya, buruk fisiknya atau karena tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin terus istri minta hulu maunya orang di penjara kita di penjara istri minta hulu boleh nggak istri boleh tidak boleh maunya orang mau tahu jangan itu memang hak dia kalau seandainya dia meminta kenapa maunya tidak dikasih nafkah lahir atau batin atau suaminya pergi maunya apa Eh, jihad ya kan atau uh, jihad apa hijrah umumnya terus isinya masih di sini umpamanya uh, udah uh, tidak mendapatkan uh, nafkah lahir umumnya atau batin itu dia punya hak juga jadi tidak boleh mentang-mentang masa sama mujahid tidak mau tadi lebih lebih tinggian siapa derajat umumnya orang sekarang dengan Sabit ibnu Qais Sabit ibnu Qais apa mubasyar bil jannah itu kan. Tapi Rasul ketika istrinya datang kepada uh, Rasulullah, Rasul tidak mengatakan, "Masa kamu tidak suka dengan orang yang dijamin masuk surga?" Ya, kan tidak gitu. Jadi kalau ada alasan boleh, tapi kalau tidak ada alasan maka tidak boleh dosa. Makanya dalam hadis dari Imam Ahmad An-Nasai dari hadis Abu Hurairah, hadis sahih, Rasulullah mengatakan al-muhtali'at hunna al-munafiqat. Wanita-wanita yang minta khulu itu adalah wanita-wanita yang munafik. Kalau tidak ada sebab. Kemudian uh, khulu itu harus dilakukan dengan keriduan dari kedua belah pihak, dari suami dan istri. Wal khul'u yakunu bitaradi az-zawji wal-zawjah. Fa'idha lam yatim lam yatimma at-taradi minhuma falil qadi ilzamu zauji bil khul'i. Jadi khulu itu harus apa? Ridho sama ridho antara suami dan istri dalam arti kesepakatan keduanya. Nah kalau seandainya istri minta khulu, suami tidak mau memberikan. Tidak mau memberikan. Maka apa? Maka hak maka si istri berhak untuk mengajukan kepada kodi tentang apa sikap suaminya ini dan si kodi nanti memanggil suaminya kalau suaminya tidak tetap tidak mau memberikan apa e, hulu itu maka si kodi nanti akan me, melepaskannya jadi kodi yang apa melepaskannya kenapa karena sabit ibnu qais dan istrinya dan istrinya apa uh, istrinya ngadu kan kepada Rasulullah. Terus Rasulullah SAW memerintahkan apa? Sabit untuk menceraikannya. Talika tatliqatan. Kalau tidak mau, saya tidak mau. Nanti kodi yang menceraikannya. Itu di Islam gitu. Kan jadi tidak ada yang dimodorotkan. Kan kadang suami tidak mau. Tapi nanti. Kan istri punya hak juga. Haknya ditahan. Datang ke kodi. Nanti kodi nyuruh suaminya menceraikan. Apa berikan mengkabulkan hulunya ketika tidak mau maka kodi yang akan apa e, melepaskannya dan tidak berhak ketika sudah kodi melepaskannya tidak berhak suami apa mengklaimnya itu istri saya kemudian selanjutnya hormatul al isaati ila tali li haram suami berbuat buruk kepada istrinya supaya istrinya tidak betah terus minta khulu. Tidak boleh si suami membuat apa? Istri tidak betah terus istri akhir minta khulu. Dengan umpamanya e, eh, apa e, me, apa menahan sebagian haknya supaya sampai istri apa mengeluh dan seterusnya gitu. Eh, terus setelah kan tadi kan hulu itu apa? Menebus ya. Ya. Betul memberikan apa? Tebusan. Kenapa tidak boleh eh, apa eh, tadi me, berbuat tidak berbuat buruk kepada istri supaya supaya minta hulu? Karena nanti istri rugi. Pertama, rugi apa? Kehilangan suami, rugi juga harus bayar juga kan kalau di awal dia memang inisiatif karena memang sudah tidak suka sama suami nah kalau ini sebenarnya masih masih betah cuma suami yang ingin untung ingin melepaskan istrinya dan ingin dapat harta juga akhirnya dengan cara apa tadi e, mem, apa, berperilaku buruk Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhalladzina amanu la yahillu lakum an nisaa karaha ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن illa يأتين بفاحشة mubayyinah. Ya orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi perempuan secara paksa. Kebiasaan orang jahil ya, kalau ini seorang eh, laki-laki punya istri, terus meninggal suaminya. Nah orang jahil ya si istri ini milik kerabat siapa? laki-laki ini. Kalau si laki-laki ini punya anak, bukan dari istri ini, ini si, laki, si anak ini lebih berhak terhadap wanita ini. Dia bisa menikahkan dengan orang yang dia suka dan mahalnya nanti dia ambil. Itu mana mewarisi perempuan dengan cara paksa itu. Jadi ibu tiri kan orang sedih eh, si laki-laki punya istri, punya anak, tapi anaknya bukan dari istri ini atau punya kerabat ya. Nah, terus si, istri, eh, si suami ini meninggal dunia. Nah, dalam orang jahiliyah, si perempuan ini bukan hak walinya, tapi hak kerabat suaminya. Dia mereka berhak untuk menikahkan dengan mereka orang yang mereka suka, terus nanti maharnya diambil oleh si kerabat ini. Nah, itu namanya mewarisi perempuan secara paksa yang dilarang dalam Islam. Itu maksud la yahilu lakum antarisun nisa karha. Terus wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Jangan kalian berbuat adil terhadap mereka, menyusahkan mereka dengan menahan hak mereka supaya kalian bisa mengambil apa yang sebagian apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Tadi membuat istri tidak betah, akhirnya minta hulu, akhirnya apa? Bisa mengambil mahal yang dulu telah diberikan terus istri dilepaskan. Kecuali kalau si perempuan tersebut apa ilayati Nabi bi fahisyatin melakukan perbuatan keji yang sangat nyata. Ya, perbuatan keji itu bukan sini aja. ini ya, apa? Lisannya apa? Pedas sama suami itu kan. Kasar itu termasuk fahisyah juga. Kemudian juga Allah mengatakan wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina. Jika kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain dan kalian telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka qintar harta yang sangat banyak, maka jangan kalian mengambil sedikit pun darinya jangan mengambil sedikit pun darinya ketika tadi apa e, mengganti istri menceraikan apa kalian mengambilnya dengan apa kebohongan dan dosa yang nyata jadi e, tidak boleh mengambil tanpa keriduannya tapi seandainya itu terjadi terjadi tadi maksudnya si suami membuat istrinya apa e, tidak betah akhirnya minta hulu hulunya apa sah, tapi si laki-laki dosa. Gitu. Kemudian e, boleh tidak perempuan meminta hulu dalam kondisi haid? Kemarin kalau ketika tolak, tolak ketika haid apa tolak bid'ah kan? Tolak bid'i. Tapi hulu, hulu itu kapanpun boleh, baik sedang suci, baik sedang haid, hamil, intinya boleh dalam keadaan haid. Kenapa? Karena dalam hadis uh, tadi hadis istrinya Sabit ibnu Qais Rasulullah SAW tidak bertanya apakah ketika minta hulu itu sedang haid atau tidak. Sedangkan kan itu kondisi sedang terjadi. Sedangkan mengakhirkan penjelasan saat e, hajat sedang berlangsung itu tidak tidak boleh. Jadi takhirul bayan an waktil hajah itu tidak boleh. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang sedang dibutuhkan itu tidak boleh. Nah, di sini berarti ketika Rasul tidak bertanya apakah sedang haid atau tidak, menunjukkan bahwa hulu itu ketika haid pun sah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala junaha ma fi maftadat bih. Tidak ada dosa atas keduanya dalam hal yang apa perempuan menebus dirinya. Kemudian selanjutnya e, kalau e, apa e, tolak itu kan muncul dari suami inisiatif suami. Sehingga suami punya hak untuk rujuk. Kalau hulu karena hulu itu munculnya karena perempuan sudah tidak betah, tidak suka, maka hulu itu ketika sudah sah, sudah terjadi, maka perempuan apa meng, apa e, berkuasa atas dirinya sendiri dan tidak ada e, tidak ada penguasaan mantan suami terhadapnya dalam arti tidak ada hak rujuk lagi bagi mantan suami terhadap istrinya yang dihulu. Kenapa kalau seandainya ada iddah apa ada ada iddah ada apa rujuk berarti tidak ada faedah dari hulu itu kan karena tujuan perempuan ingin apa ingin lepas kalau seandainya ada ada rujuk berarti tidak ada faedah dari hulu itu makanya uh, hulu itu tidak ada rujuk di dalamnya tapi kalau seandainya tiba-tiba ingin balik lagi si si nyesal itu kan terus suami juga ingin maka boleh kembali tapi dengan apa dengan akad nikah baru, mahar baru, pakai wali dan saksi. Gitu. Dan boleh dalam masa apa? Masa idahnya boleh. Dalam masa idah si mantan suami itu boleh menikah lagi. Yang tidak boleh itu kalau laki-laki lain, tapi kalau siapa si mantan suaminya melakukan akad nikah dengan wanita yang dia tadi eh, minta hulu itu boleh dalam masa idahnya. Kemudian uh, apakah hulu itu tolak atau fasah? Hulu itu apa? Tolak atau fasah? Sebagian eh, jumhur ulama mengatakan bahwa hulu itu tolak bain, tolak bain dengan mereka mengambil dalil dari hadis Rasulullah taliqha tatliqatan. ha, tatliqatan. Kan kalimat apa? Tolak gitu kan. Tapi bain kenapa? Karena tidak bisa rujuk. Karena lepas total itu kan sebagian ulama mengatakan uh, di antaranya Imam Ahmad uh, juga dari kalangan sahabat Ibnu Abbas, Utsman, Ibnu Umar bahwa hulu itu bukan tolak tapi fasah. Fasah. Kenapa? Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tolak at laku marratan. Tolak itu apa? Dua kali. Terus setelah e, maksud tolak yang ada rujuk dua kali. Terus setelah itu menyebutkan hulu di tengah-tengahnya kan. Terus setelah itu menyebutkan tolak ketiga. Fa in talaqaha fala tahilullahu min ba'du hatta tankiha zaujan Kalau mentolaknya, ini kan e, apa rentetan ayatnya tolak dua kali, terus hulu. Terus setelah itu kalau mencerainya lagi, maka tidak halal baginya Eh, setelah itu apa eh, sampai dia menikah dengan laki-laki lain dulu. Kalau seandainya hulu itu adalah tolak, tentu perempuan itu tidak halal apa e, dinikahi oleh laki-laki yang telah mencerainya sehingga nikah dengan laki-laki lain setelah talak empat. Karena eh, tadi yang dua kan hulu berarti tiga. Terus yang ayat satu lagi berarti empat kan sedangkan ulama sudah sepakat bahwa yang namanya bayinunah kubur itu talak talak tiga di antara dalil yang menyebutkan bahwa hulu itu adalah eh, fasah bukan tolak adalah eh, hal-hal e, berikut ini. Pertama, bahwa e, di dalam tolak si suami punya hak rujuk dalam masa iddah. Sedangkan dalam uh, apa uh, apa namanya? dalam hulu kesepakatan ulama bahwa tidak ada rujuk di dalamnya. Jadi ijma ulama bahwa tidak ada uh, rujuk dalam hulu. Kemudian uh, dalam uh, tolak jadi eh, apa namanya eh, tolak tolak tiga itu kan kalau seandainya eh, apa dihitung apa namanya seandainya seandainya ya dihitung apa apa namanya seandainya dihitung apa tolak gitu kan berarti tadi kan jadi apa jadi tolak empat itu itu kan tolak empat itu terus juga Eh, kalau sedangkan yang yang yang sudah menjadi kesepakatan bahwa yang menjadi bayinunah kubur itu talak tiga itu kan. Kemudian juga bahwa iddah di dalam tolak itu apa? Salah, satu sah kuru kan wal tarabbas nabi yang pusin salah satu kuru. Tiga kuru. Sedangkan dalam hadis iddah wanita yang hulu satu kali haid. Bahwa e, Rasulullah merintahkan apa? Wa amar e, eh, apa merintahkan untuk untuk e, eh, beriddah satu kali haid dalam hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Berarti ini menunjukkan bahwa hulu itu apa bukan bukan tolak tapi fasah. Eh, adapun faidah khilafnya itu kalau seandainya perempuan nih sudah ditalak dua. Terus hulu dirujuk terus hulu boleh kan nikah lagi ya? Ya. Tapi kalau seandainya orang itu kalau dianggap e, kalau pasah kan, tapi kalau orang yang menganggapnya itu talak, berarti ketika sudah dua kali terus ada hulu tidak boleh menikah lagi kecil lah apa menikah dengan laki-laki lain itu faidah e, eh, perselisihan itu kemudian iddahnya adalah satu kali haid berdasarkan sabda Rasulullah SAW e, eh, kepada e, istrinya Sabit ibnu Qais khudil ladhi laha alaika, e, alaika wa khalis sabilaha Rasul mengatakan kepada Sabit ambil hak kamu dan lepaskan dia nah, Sabit mengatakan ya fa'amaraha Rasulullah SAW alaihi wasallam an ta'tadda bihaidatin wahidatin Watal hakobi ahliha. Maka Rasul memerintahkan untuk iddah satu kali haid dan pulang ke keluarganya. Hadis An-Nasai. Kemudian eh, selanjutnya kalau sekarang yang tidak suka itu suami kepada istrinya, tapi si istri masih ingin tetap sama suaminya. Bagaimana? Maka yang sifatnya apa? Uh, suami sudah tidak suka sama istrinya, tapi istri memohon untuk tidak dilepaskan, tidak diceraikan. Maka di sini istri boleh menggugurkan sebagian haknya supaya tidak dilepaskan oleh suaminya baik mabitnya atau nafkahnya yang penting saya jangan apa ditalak itu seperti kisah Saudah minta ketika dicerai oleh Rasulullah minta dirujuk dan biar e, hak saya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha itu boleh